مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling tinggi itu zakat. Di bawah zakat itu infak. Infak. Wa anfiqu berinfaklah. Beda infak sama sedekah apa Pak Ustaz? ngasih karpet infak ngasih mikrofon infak ngasih baju infak ngasih peci infak infak kalau sodakoh itu sodakoh itu tidak benda gotong royong sodakoh likulli sulama minkum sodakoh tiap-tiap tulang sendi kau ini mesti sodakoh menuangkan air untuk ulama sodakoh membuat bawakan barang sodakoh senyum senyum sodakoh tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Makanya yang betul itu kota infak apa kota sodakoh? Kota infak. Jangan kota sodakoh. Nanti kalau kota sodakoh orang senyum aja nengok. <laughs> nah, untung ditulis kota infak. Kota infak. Agak-agak ah, mendekat kemari juga. <laughs> Kota infak. Simpan, simpan, simpan duit tinggal bapak ini kita bocor-bocoran harta warisan ini sedikit setuju kalau duit bapak satu miliar meninggal bapak itu harta bapak itu menurut kompilasi hukum Islam Indonesia dibagi dua itulah yang disebut dengan harta gono gono gini itu artinya engkau begono aku begini ingat bu kalau bapak ini meninggal itu duit sejak kalian nikah dibagi dua Nikah tahun berapa? 2000. Meninggal tahun berapa? 2020. 20 tahun selama mencari harta dibagi dua. 500 ribu untuk ibu, 500 untuk almarhum. 500 tadi dibagi lagi. 500 tadi dibagi lagi. Ibu dapat seperdelapan karena ada anak. 62 juta untuk ibu. Akhirnya ibu mendapat 562 juta. Kalau perempuan dapat 562 juta, hmm, pergi ke salon naik lagi belikan 100 juta Kawasaki Ninja dapat lagi baru sore-sore jalan-jalan saking kuatnya pegangan laki baru tadi nanya laki baru tadi nanya makam laki kau yang lama mana sana apa yang kalian dapat apa dapat apa tak ada apa-apanya Duit yang kau simpan, kau simpan, kau simpan, kau simpan, pergi pagi, pulang petang, perasinan, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukal. Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja tuh, suruhnya orang sedekah, dia sendiri tak sedekah. Saya dompet tinggal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Inilah ceramah yang paling menyakitkan. Bawa jauh-jauh. Masal menengok tu menitik air mata. Supaya ah. biar dimuliakan Allah SWT Duit yang banyak disimpan tinggal Ada orang mati bawa nomor rekening Begitu engkau mati baju Ini sikit-sikit Sebentar-sebentar ah. ah. eh, Ini ini 2 juta nih Pak Ustaz entah siapa bertanya, sikit-sikit batu cincin sampai 40 juta la ilaha illallah anak miskin tolonglah pak dua hari tak makan pak ha jam tangan sampai 40 juta habis berwuduk masuk ke masjid tiba-tiba muka pucat kenapa jam saya tinggal yang 40 juta cincin tinggal, jam tinggal, mobil tinggal, rumah tinggal, semuanya tinggal. Mana yang menolong? Nah, itu yang dalam kotak itu. Isi, isi, isi, isi. Itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang mengisi kotak itu 5000 perak mau masuk surga. La ilaha illallah. Buang air besar 3000, air kecil 2000. Mau minta masuk surga 5000 perak. Kalau ada tadi yang masukkan duit 5000 ke kotak itu, ah, masuk surga tapi dekat gak wis harap panitia menghitung kotak kalau kotak disebar 10 balik mesti 10 karena di beberapa tempat sebar 10 balik 5 tapi kita tak ragu insya Allah karena di sini ada Bapak TNI, Polri, pemuda Pancasila ada standby jaga. Ini dekat jalan ini. Saya bukan menuduh orang Sumatera Selatan tak jujur, enggak. Bukan saya mengatakan banyak orang jahat, enggak. Ingat, Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan puasa. Ma'akal naita Yang kau makan busuk Wa ma tafa'af tafa'abnaita Yang kau pakai lapuk Wa ma tafa'am fa'amdaita Yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa untuk hari esok Yang kau makan busuk Yang kau pakai lapuk Yang kau sedekahkan untuk hari esok Makan pagi Makan siang makan malam dua on setengah, sebulan tujuh kilo setengah, satu tahun seratus kilo. Saya, walaupun bapak ibu tengok kurus begini, saya sudah membusukkan empat ton beras. Setahun seratus kilo, umur saya empat puluh tahun. Nah, terbuka pula umur empat puluh. 40 tahun 4 ton Itu yang saya hitung 4 ton itu baru berasnya aja Cabai, bawang, toman belacan belum kita hitung Busuk Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai Cabai akan subur, merah, menyala Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan ke cabai Layu, kuning, mati kan Saking kan tak bermanfaatnya manusia Oh gitu kalau kita ceramah di masjid DPRD itu ya mantap TV-nya besar berapa harga TV sebesar itu Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa TV ini dibawa mati? Bisa, wakafkan untuk masjid. Beli TV besar macam ini, wakafkan untuk masjid 4 biji, pasang di luar masjid kalau ada tablik akbar, maka nanti di akhirat mati bisa bawa TV nonton Kroasia dengan Perancis. Bisa. Ustaz, aku nanti mau dingin di akhirat tuh Pak Ustaz. Wakafkan asih, itu asih. Adam, ayam, tentram, ceramah di dalam masjid ini. Kenapa? Mikrofonnya mantap. TV-nya mantap, AC-nya mantap, entah wakaf, entah duit negara. Ustadz nih kalau gini tak usah diundang lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Kau cari itu harta semua tinggal Yatsba'ul mayyita salasun Yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada tiga Mal harta Ikut harta mengiring sampai ke liang lahat Mobil mewah besar 2 miliar Sedan Ferrari merah metalik Pintu dua Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal Ferrari dua pintu dua miliar kabarnya 2020 keluar Ferrari tak berpintu sama sekali melompat aja masuk dari samping begitu kita mati mobil tadi diparkir di pelataran parkir selesai acara pemakaman mobil dibawa pulang ke rumah habis itu mulailah mereka mencari mana STNK dan BPKB habis itu mereka bawa ke kantor samsat polisi baca loh ini Mobil Ustaz Somad yang ceramah kok. dia, iya. Untuk apa nih? Balik nama. Mana dia? Udah mati makan cacing tanah. Kenapa mesti dibalik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Mobil tinggal. Yang selama ini bukan main sayang sama mobil, pagi cuci mobil dulu. Orang tak mandi, mobil lagi cuci. Mobilnya wangi minta ampun, buka pintu wangi. Orang bawa hantu. Tapi begitu kau mati mobil tinggal, rumah tinggal, tanah lapang sebesar lapangan sepak bola, kamar di atas macam istana, kamar mandi. Kadang masuk kita ke kamar mandi itu bingung, tak ada kerannya. Cuman cara? Akhirnya panggil pembantu, dek, dek, dek. Tolong jangan ceritakan sama sohibul bayat ya malu saya ini. Kenapa betul ustaznya bodoh? Gimana hidupkan, ini? Sebentar aja Pak, gimana? Hidup.